بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majelis ta'lim yang kita harapkan semoga ini semua termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih jazakumullahu khairan kepada takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang telah memperkenankan dan memfasilitasi serta mengadakan acara yang kita harapkan mendatangkan berkah ini. Semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada seluruhnya yang turut mensukseskan acara ini. Para hadirin dan hadirat segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Materi pengajian kita pada kesempatan kali ini berjudul keajaiban seorang mukmin. Apakah mukmin itu memiliki keajaiban? Ajaib Apakah betul seorang yang beriman memiliki karakter yang menakjubkan? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Seandainya memang betul pribadi orang yang beriman itu menakjubkan, di mana letak keajaibannya? Kita mulai dengan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 104 Hijriyah. Dan barangkali ada di antara jamaah sekalian yang pernah mendengar kisah ini. Atau sudah membaca kisah ini karena makalah ada di tangan panjenengan sekalian. <laughs> kisah ini tentang seorang prajurit yang ditugaskan oleh raja untuk mengawasi daerah perbatasan negeri Irak. Tugas dia adalah memberitahukan kepada kerajaan manakala ada bahaya datang mengancam kerajaan. Maka dia ditugaskan di perbatasan. Manakala dia sedang bertugas, ketika dia sedang berpatroli. Ada sebuah pemandangan yang menarik perhatian dia. Ketika dia sedang berpatroli, dia melihat non jauh di sana ada sebuah tenda. Tenda itu berada di tengah tanah lapang. Dan tenda itu kelihatan sudah kusam, sudah lusuh, dan bahkan mungkin sudah sobek-sobek. Dia bertanya dalam hatinya, apakah ada orang tinggal di sebuah padang yang tandus ini? Ataukah ini tenda yang dipasang oleh para musafir yang sebelum dia melanjutkan pepergiannya, perjalanannya, dia lupa untuk tidak membongkar tenda tersebut. Akhirnya dia penasaran. Dia mendekati tenda itu. Kemudian dari celah-celah tenda yang sobek tadi dia mengintip ke dalamnya. Ternyata di dalamnya ada penghuninya. Dan penghuninya adalah manusia. Namun manusia yang dia lihat adalah manusia yang sangat memprihatinkan kondisinya. Manusia tersebut adalah seorang kakek tua Kakek apa? Tua. Emang ada kakek yang nggak tua? <laughs> yang namanya kakek ya apa? Tua. Dengan penekanan bahwasanya kakek ini benar-benar apa? Benar-benar tua. Ya. Ada seorang kakek tua yang subhanallah matanya itu sudah buta. Matanya sudah buta. Telinganya sudah hampir tuli. Kedua tangannya buntung. Dan kedua kakinya juga buntung. Mengenaskan gak? Mengenaskan sekali. Gak punya dua tangan. Gak punya dua kaki. Mata sudah buta. Telinga juga hampir tuli. Ketika si tentara itu mendekat kembali, ingin mendengar apa yang sedang diucapkan oleh kakek tua tadi, ternyata saat itu dia mendengar sang kakek itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa itu kira-kira isinya wahai Rabbi betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wahai Rabbi, Engkau telah memberikan begitu banyak keistimewaan kepada diriku. Yang mana keistimewaan itu tidak dimiliki oleh hambamu yang lainnya. Wahai Rabbi, Bantulah aku agar bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi isi doanya adalah minta supaya bisa apa? Bersyukur. Menurut panjenengan doa itu aneh apa enggak? Hah? Aneh. Aneh bin ajaib. <laughs> Ada orang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, telinganya hampir tuli, dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, nikmat yang engkau berikan kepadaku begitu banyak. Kata dia seperti itu. Dan engkau telah memberikan keistimewaan kepadaku yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka wahai Rabbi, bantulah aku agar bisa bersyukur kepadamu. Prajurit tadi duduk termangu dia. Dia terheran-heran apa gerangan yang dimiliki oleh orang tua tadi. Apa gerangan kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua tadi. Sampai dia itu minta kepada Allah agar dibantu bisa bersyukur. Maka prajurit tadi penasaran. Jangan-jangan ini orang punya harta karun mungkin ya. <laughs> Apa kenikmatan yang bisa dilihat? Secara kasat mata nggak ada. Akhirnya dia mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai kakek tua. Waalaikumsalam. Ya ada apa anak muda? Wahai kakek tua. Tadi ketika saya berada di samping tenda ini. Saya mendengar. Engkau melantunkan doa yang menurut saya sangat aneh. Dan menurut saya Doa yang panjenengan lantunkan itu tidak cocok dengan kondisi panjenengan saat ini. Loh, memang kenapa? Kata kakek tua tadi. Si prajurit itu mengatakan, apa kenikmatan yang engkau rasakan? Apa keistimewaan yang Allah berikan kepadamu? Padahal engkau seperti yang kami lihat, keadaannya begitu mengenaskan. Kata kakek tua tersebut. Wahai pemuda, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepadaku. Andaikan Allah tabaraka wa ta'ala mengirim halilintar untuk membakar tubuhku. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan diriku ke dalam sebuah lautan yang sangat dalam atau Allah tabaraka wa taala mengangkat gunung besar kemudian dijatuhkan ke atas tubuhku sampai hancur rebuk niscaya hal itu tidak menambah melainkan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala mengapa karena Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepadaku sebuah nikmat yang tidak ternilai harganya yaitu apa lisan. Jadi walaupun sudah buta, sudah tuli, sudah buntung, masih ada satu anggota tubuh yang bisa dipakai. Apa itu? Lisan. Dengan lisan ini saya bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan ini saya bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan ini saya bisa menasehati orang lain beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun wahai pemuda, Alhamdulillah kamu datang ke tempat ini. Saya pengen bercerita bahwasanya sebagaimana yang kamu lihat saya ini nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ada bantuan orang lain. Saya memiliki seorang putra semata wayang, satu-satunya putra saya. Yang dia itu kalau saya pengen sholat maka putra sayalah yang mewudui diriku. Mengambilkan air wudhu, kemudian dia wudhui diriku. Ketika saya lapar, maka dialah yang menyuapi aku. Ketika saya haus, dia yang mengambilkan gelas, kemudian dia minumkan kepada diriku. Itulah anakku semata wayang. Namun wahai prajurit, saya sudah kehilangan anakku ini selama tiga hari tiga malam. Anakku satu-satunya yang senantiasa membantu diriku dalam setiap urusan sudah tiga hari tiga malam tidak pulang ke tenda ini. Apa makna dari kata-kata kakek tua ini? Maknanya si kakek ini sudah tidak makan dan minum berapa hari? Tiga hari, tiga malam. Itu pun masih apa? Masih berdoa kepada Allah. Supaya apa? Bisa bersyukur. Nek panjenengan telat ledahar sak jam rong jam pribun. Hah? Pribun ibu-ibu, bapaknya kalau telat panjenengan telat masak bapak pribun bu? Hah? Pribun Pak kalau ibu itu telat masak? maling telatnya tiga jam. Uh, suwe temen Ustaz telung jam. Ini kakek sudah tiga hari, tiga malam, gak makan, gak minum. Akhirnya dia berkata kepada sang prajurit, wahai prajurit, tolong carikan anakku. Tolong carikan anakku. Di mana gerangan anakku berada? Baiklah, kata prajurit tersebut. Akhirnya dia tinggalkan tenda itu. Kemudian dia keliling mencari di sekeliling tenda itu. Dia cari-cari ternyata nggak ada. Akhirnya dia melanjutkan langkahnya ke tempat yang lebih jauh. Dia naik ke sebuah gundukan tanah, ya, sebuah bukit. Kemudian dia lihat, adakah dari atas bukit itu terlihat ada sosok manusia. Betul. Ketika dia naik ternyata nun jauh di sana ada sebuah titik hitam yang kemungkinan itu adalah manusia. Akhirnya dia deketi. Dia deketi, deketi, deketi. Ternyata benar. Ternyata benar orang tersebut atau titik hitam itu adalah ternyata seorang manusia. Seorang manusia yang sedang tertelungkup. Dan bukan hanya tertelungkup. Ternyata manusia tersebut telah tercabik-cabik tubuhnya dimakan binatang buas. Tubuhnya tercabik-cabik dimakan binatang buas. Dan dia yakin betul prajurit itu bahwasanya ini adalah putra dari si kakek tua. Tapi dia bingung bagaimana cara memberi kabar kepada si bapak. Bayangkan jenengan anak semata wayang satu-satunya yang mengurusi urusan dia tahu-tahu sudah apa? Meninggal dunia. Meninggal dunianya dengan cara yang mengenaskan. Dimakan apa? Binatang buas. Kalau jenengan jadi prajurit itu cara ngabarinnya pribun? Hah? SMS. <laughs> Gak bisa baca SMS. Dan gak ada HP saat itu. <laughs> Tahun 104 Hijriah saat itu. Akhirnya dia bingung itu prajurit. Ah gimana caranya. Muter-muter otak dia. Sampai akhirnya dia ketemu sebuah ide. Kemudian dia datang ke tenda tadi dan mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukankah engkau anak muda yang tadi saya minta tolong? Iya betul. Gimana kabar anak saya? Pertanyaan pertama, gimana kabar anak saya? Prajurit tadi mengalihkan pembicaraan. Kata dia, kakek, menurut kakek lebih utama mana? antara kakek dengan Nabi Ayub alaihissalam. Lebih mulia mana antara kakek dengan siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Kata kakek tadi ya jelas Nabi Ayub lebih mulia karena dia adalah seorang nabi. Sedangkan saya adalah manusia biasa. Kakek, tahukah kakek? Apa yang Allah ujikan kepada Nabi Ayub? Saya tahu persis ujiannya. Bukan hanya itu wahai kakek. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dijauhi oleh para tetangganya. Ya saya tahu itu. Bagaimana sikapnya Nabi Ayub? Dia tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya itu wahai kakek. Nabi Ayub alaihissalam sampai istrinya sendiri tega untuk meninggalkan beliau Bagaimana sikapnya Nabi Ayub? Nabi Ayub tetap bersabar dan bersyukur. Kemudian terus nerocos itu siapa namanya? Prajurit itu bercerita tentang siapa? Nabi Ayub. Akhirnya si kakek ini lama-lama dia bertanya, "Loh, saya itu tanya tentang anak saya, kok malah kamu dongeng tentang siapa?" Nabi Ayub. "Apa yang pengen engkau sampaikan?" Uh, uh, bingung ya apa ya wahai kakek setelah saya cari kemana-mana ternyata saya temukan putra anda telah meninggal dunia dimakan oleh binatang buas. Begitu mendengar kata-kata tersebut, kakek tua tersebut langsung menundukkan kepalanya dan dia berkata, إنا لله wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku seorang putra yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia prajurit tadi tambah mumet. Sekarang dia punya tugas nguburkan berapa orang? Dua orang sekaligus. Kalau tadi dia mikir nguburkan satu orang, sekarang apa? Dua orang. Akhirnya dia sendirian, dia kubur itu dua orang. Setelah dikubur, dia kembali ke pos penjagaan. Malam harinya dia tidur seperti biasanya. Ketika dia sedang tidur, dia bermimpi. Bermimpi apa? Dia bermimpi bertemu dengan kakek tua yang tadi dia temui siang hari. Tapi keadaannya sudah berubah sama sekali. Tangannya sudah utuh, kakinya sudah utuh, wajahnya berseri-seri. Dan dia memakai dua helai kain sutra dan dia sedang berjalan-jalan di dalam taman surga. Si prajurit tadi terheran-heran, wahai kakek tua, apakah benar ini engkau yang tadi saya temui tadi siang? Ya betul. Sayalah yang engkau temui tadi siang dan sayalah yang engkau kubur tadi siang. Bagaimana kok kamu bisa sampai di sini? Bagaimana kok kamu bisa berjalan-jalan di taman surga? Kata kakek tua tersebut, Wahai anak muda, saya bisa berjalan di dalam taman-taman surga ini karena saya berusaha untuk senantiasa bersyukur dan bersabar. kenapa? Syukur dan apa? Sabar. Ini kisah seorang ulama hadis yang bernama Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Orang yang membaca kisah seperti ini sangat ajaib dan menakjubkan. Bagaimana mungkin seorang yang sudah cacat luar biasa, tiga hari tiga, tiga hari tiga malam dia tidak makan dan minum, masih bisa nopo masih bisa sabar, bahkan masih bisa nopo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hanya itu yang bisa kita katakan. Menakjubkan dan masya Allah. Bandingkan dengan kondisi kebanyakan kaum muslimin pada zaman ini. Bahkan mungkin termasuk di dalamnya kita. Ketika kita dapat nikmat banyak lupa sama yang memberi apa? Nikmat. Ketika ditimpa musibah sedikit, apa? Ngersulo. Ya. Itulah kondisi kita. Apakah seperti itu pribadi seorang mukmin? Apakah seperti itu karakter seorang yang beriman? Jawabannya tentunya bukan. Tapi kenyataan yang ada, sebagaimana disebutkan sebagian ahli sejarah Arab, sehingga saya Al-Amir Syakib Al-Arsalan, kata beliau, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dan terhalangi oleh tingkah polahnya siapa? Tingkah polahnya siapa? Kaum muslimin. Islam, keindahan ajaran Islam itu terhalang, nggak bisa dilihat. Gara-gara siapa? Gara-gara nyong kali jenengan. Gara-gara kita, kaum muslimin. Pernah diceritakan, ada seorang Cina, seorang Tionghoa yang masuk ke dalam agama Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia sangat takut dengan kaum muslimin. Sangat apa? Takut. Jadi kaum muslimin itu ibarat apa? Hah? Monster. Mengerikan. Ya. Arab ketemu rawani. Ya. Kenapa kok seperti itu? Pernah suatu kejadian ketika dia masih kafir. Belum masuk ke dalam agama Islam. Dia naik becak. Ketika naik becak itu, Nun jauh di sana dia papasan dengan kaum muslimin yang sedang keliling untuk takbiran. Ya, malam Idul Fitri biasanya kan sebagian kaum muslimin pada apa? Pada kentongan, ya. Naik truk rame-rame bawa obor sambil apa? Takbiran. Gak sengaja dia melewati sebuah jalan pakai becak atau naik becak berpapasan dengan apa? Kaum muslimin. Yang ada di dalam hati dia saat itu cuma deg-degan aja. Abdi apa kaken dia. Masih ingat kejadian berapa Mei? Hah? Kejadian bulan Mei ke Labu ketika etnis Cina dihabisi. Ya. Dia barangkali juga takut dengan kejadian seperti itu. Ketika berpapasan ternyata betul yang dia khawatirkan terjadi. Apa yang dialami oleh dia? Orang yang ada di truk itu rame-rame meludahi orang Cina tersebut. Gak salah, gak apa. Tahu-tahu apa? Diludahi. Diludahi. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin perilaku sebagian kaum muslimin yang menutupi keindahan Islam. Belum lagi kalau kita bicara masalah kebersihan. Sekarang negara yang terkenal bersih mana? Mana? Indonesia? Mana? Jepang. Negara yang terkenal bersih apa? Jepang. Kamar mandi di sana jerene sing wis tau nganah Orangnya laler. Kamar mandinya nggak ada apanya. nggak ada lalernya. Kalau kita di Indonesia, di terminal ke Briwe. Hmm, Masya Allah, ambune. Nah, jangan ke di terminal. Kita lagi kepanasan, naik sepeda, pengen bernaung di bawah pohon. Baru menyandarkan sepeda langsung apa? Mak sereng, Apa? Bau pesing. Nah, Subhanallah. Beginikah kondisi negara kaum muslimin terbesar di muka bumi? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam tertutup karena perilakunya siapa? Kaum muslimin. Negara yang terkenal disiplin, nganterinnya rajin. Mana? Negara mana? Hah? Indonesia baru lampu merah, hijau, sebentar paling belakang wis apa? Din, din, din, din, din. Padahal dia tahu dia di belakang itu nggak mungkin dapat apa? Dapat bisa lewat tuh nggak mungkin karena masih apa? Masih jauh. Subhanallah. Begitulah begitukah akhlak yang diajarkan oleh agama kita? Kepribadian yang bagaimanakah seharusnya seorang mukmin? Ini yang akan kita bahas. Seorang mukmin dia dituntut untuk memiliki kepribadian yang indah. Kepribadian yang memiliki pesona. Kepribadian yang menakjubkan. Nek disawang niku nyenengaken ada enggak orang nek di Sawang niku mboten nyenengaken? Wonten apa mboten? Akeh. Wong nyawang udu seneng, tapi apa? Seneb. Nah. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Kalau diperiksa KTP-nya orang itu apa? Islam. Nah, subhanallah. Orang Islam di Sawang nyenebakan, bukan nyenengakan. Itu bukan karakternya seorang muslim. Apalagi seorang mukmin. Jamaah sekalian yang kami hormati. Kita hidup di dunia. Pasti akan mengalami kondisi di atas dan pasti akan mengalami kondisi di mana? Di bawah. Di dunia itu ada senang, ada apa? Susah. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada kenyang, ada lapar. Apakah mungkin orang yang hidup di dunia waruk terus? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Apakah mungkin kita hidup di dunia senang terus? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Orang yang beriman dalam kondisi dia di atas maupun dia kondisi di bawah dia senantiasa berada di dalam kebaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adanya ujian itu adalah ada maksud dan hikmah di baliknya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat al Bulk ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya hidup dan mati. Apa tujuannya? liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang amalannya paling baik. Kata Imam At-Tabari maksudnya adalah untuk melihat siapa di antara kalian yang paling bersegera untuk mencari keriduan Allah. Manakala dia susah, yang dipikir adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan ridho Allah. Manakala dia senang, yang dipikirkan apa yang seharusnya saya lakukan sehingga saya bisa menggapai keriduan Allah. Itulah orang-orang yang lulus dari ujian. Jadi orang yang beriman itu memiliki kata orang positive thinking. Ya. Berpikir yang baik-baik saja. Ketika dia dapat nikmat, dia balas kenikmatan itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia sikapi itu dengan apa? Sabar. Syukur dan sabar. Itulah pangkal di antara sekian pangkal keajaiban akhlak seorang mukmin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban di amril mukmin. Nabi mengatakan, Alangkah menakjubkannya kondisi orang yang beriman. Nabi berkata, ajaib. Orang yang beriman itu ajaib hidupnya. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Kehidupan orang yang beriman seluruhnya itu baik dan indah. Kenapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabathu sarra'u syakar Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Apa? Syukur dan apa? Sabar. Ini yang akan kita kupas insya Allah pada kesempatan kali ini. Pertama kita akan bahas masalah apa? Syukur. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bersyukur. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7. Makalah sudah ada di hadapan jamaah sekalian untuk menyingkat waktu. Maka bisa dibaca langsung di situ. Pertanyaannya, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita bersyukur? Kenapa? Bersyukur akan menambah kenikmatan. Berarti tujuan jenengan kalau dapat gaji 13 syukur ben anak gaji 14 gitu. Ada jawaban yang lain? Kenapa kita bersyukur? Karena untuk menghindari dari azab Allah. Ada yang lain? Bagus. Ibadah. Alias mentaati perintah siapa? Perintah Allah. Jawaban yang pertama yang paling mudah. Kenapa disyukur? Karena disuruh. Oleh siapa? Oleh Allah. Nah. Kenapa sholat? Karena disuruh oleh siapa? Oleh Allah. Mudah kan? Kenapa bersyukur? Karena Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Sampai-sampai saking banyaknya nggak bisa di apa? Dihitung. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Pernah ada seorang miskin. Datang kepada seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid. Seorang miskin itu ngeluh. Pak Yunus, saya dari dulu kok miskin terus. Nggak pernah apa? Nggak pernah kaya. Ada nggak di sini yang dari dulu miskin, nggak kaya-kaya? Wonten apa buatan? Hah? Kok nggak ngaku ini? Semuanya kaya di sini. Iya. Ada orang miskin lama miskinnya. Mungkin dari warisan ya. Warisan dari siapa? Dari nenek moyangnya. Nenek moyangnya miskin akhirnya dia dapat warisan. Warisannya warisan apa? Miskin. Ya. Warisan miskin. Dia miskin sekali. Akhirnya dia ngadu sama Yunus bin Ubaid. Wahai Yunus. Saya ini kok miskin banget ya dari dulu. Saya nggak punya duit. Dari dulu sampai sekarang. Akhirnya Yunus bin Ubaid ini pinter dia. Dia ajak orang tersebut untuk berpikir. Wahai fulan, kalau misalnya ada orang datang ke rumahnya jenengan, kemudian dia itu pengen beli mata panjenengan. Pengen beli apa? Mata. Mata ini mau dibeli. Ini masih hidup ini, bukan sudah apa? Bukan sudah mati. Jadi ada tok tok tok sinten kulo, badenopo, nopo, paningan tumbas paninganipun panjenengan. <laughs> Kalau ada orang yang pengen beli matane panjenengan, misalnya satu mata dihargai 50 juta. Berarti rong mata pira satu juta. Gimana? Kamu mau nggak? Kata orang miskin tadi, nggak mau. Masa mata dibeli? Nanti saya ngelihat pakai apa kalau mata saya dibeli? Akhirnya, baiklah kamu nggak mau dibeli. 100 juta nggak mau, nggak mau 100 juta saya. Ya wes. Coba kalau misalnya ada orang yang datang ke kamu pengen beli telinga sajalah. Matanya nggak usah. Beli apa? Telinganya. Mungkin ada orang kecelakaan telinganya hilang. Nah, akhirnya dia pengen pasang telinga. Beli telinga jenengan. Dibayar 50 juta mau. Wah, gak mau saya. Hmm. Akhirnya dihitung satu-satu. Ada yang pengen beli lisannya nggak mau. Dihargai 100 juta nggak mau juga. Pengen beli kaki nggak mau pengen beli tangan nggak mau. Setiap anggota tubuhnya dihargai 100 juta nggak mau. Kata Yunus bin Ubaid, Subhanallah. Kamu mengatakan diri kamu miskin. Kamu itu bukan hanya jutawan. Kamu itu miliarder. Kenapa? Karena kamu itu punya barang-barang yang kalau dinilai itu ratusan juta, bahkan mungkin satu miliar lebih. Bagaimana kamu itu mengatakan diri kamu itu miskin? Inilah kenyataannya kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata banyak sekali. Dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Yang terlihat jelas tangan kita masih utuh. Ya. Bagaimana orang yang tangannya sudah tidak apa? Sudah tidak bisa digerakkan karena stroke. Jajar nek pada nuwun sewu. Pengen ngupil periwin jajar. Itu suatu hal yang sangat mudah kan? Satu hal yang mungkin ngupil siapa? Artinya nggak nggak apa ya nggak nggak apa ya? Bukan satu hal yang mungkin istimewa di mata kita. Tapi seandainya panjenengan pengen ngupil, kok tangannya dibanda, di apa? Diikat. Rasanya gimana? Hah? Bayangkan, ini bisa kita lepas. Tapi orang yang stroke, yang dia itu hanya di atas kasurnya, tangannya nggak bisa digerakkan, Bagaimana dia pengen ngupil? Bagaimana dia pengen membaca Al-Quran? Bagaimana dia pengen mengambil gelas sendiri? Bagaimana dia pengen mengambil nasi di atas piring? Subhanallah. Ini yang terlihat. Yang tidak terlihat. Lebih banyak lagi. Contoh. Ginjal. Kenapa? Ginjal. Apa sih fungsinya ginjal di perut kita? Nyaring apa? Nyaring darah kita. Karena darah ini banyak racunnya. Tugasnya ginjal adalah membersihkan darah tersebut supaya kembali bersih dan racunnya hilang. Itu tugasnya apa? Ginjal. Nek ginjale macet. Gimana? Harus apa? Harus cuci apa? Darah harus cuci darah. Panjenengan tahu cuci darah niku gratis napa bayar? Hah? Gratis penak temen gratis. Rumah sakitnya dewek apa? Hmm. Bayar. Kalaupun mau dapat gratis harus pakai rujukan, le muter-muter nanti mumet. Ya. Untuk dapat apa? Rujukan. Paling gampang bayar, biar cepat. Sekali cuci darah bayar berapa? Hah? Mungkin satu setengah mungkin. Satu setengah apa? Juta. Dalam seminggu cuci darah berapa kali? Minimal dua kali. Berarti minimal itu ya. Minimal. Bisa jadi tiga kali. Seandainya dua kali saja berarti satu minggu ngentong akan duit viral Telung juta. Sebulan. Hah? Setahun. Nek Arab urip limang tahun. Gimana? Subhanallah. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana ginjal yang ada. Atau ginjal bikinan manusia tersebut. Gede bentuknya. Katanya orang yang pernah cuci darah. Saya nggak pernah. Alhamdulillah semoga enggak. Ya. Katanya orang yang cuci darah. Panjenengan itu suruh tiduran di atas kasur terlentang, kemudian dimasukkan satu selang dari tangan kanan misalnya, kemudian selang yang satunya dimasukkan ke tangan apa? Kiri. Kemudian daerah yang ada tubuh kita disedot. Lalu dicuci di dalam ginjal bikinan masuk manusia yang gede. Yang gak bisa dibawa ke pasar. Nah, bisanya kita harus datang ke situ dan prosesnya itu katanya sampai 5 enam jam. Duduk tiduran di situ, darah disedot, dicuci, dimasukkan lagi. lima sampai enam jam. Subhanallah. Sedangkan ginjal yang Allah berikan kepada kita besarnya seperti ini. Hanya sekepal saja. Hanya sekepal saja dan itu bisa kita bawa kemana-mana dan kita tidak perlu bayar. Ginjal yang Allah berikan kepada kita gratis. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana ya, yang Allah berikan yang angka, yang akan kalian dustakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Bagaimana caranya bersyukur Ustaz? Cara bersyukur sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan. Yang ketiga syukur dengan praktek anggota tubuh kita. Yang pertama syukur dengan hati. Syukur dengan hati niku kepripun. Syukur dengan hati itu adalah dengan meyakini bahwasanya nikmat yang kita rasakan semuanya sumbernya dari siapa? Allah. Kita sudah praktek apa belum? Syukur tingkat pertama ini kita sudah praktek apa belum? Sampun apa dereng? Mungkin kelihatannya gampang ya, kelihatannya mudah, kelihatannya ringan. Tapi kalau kita lihat praktek masyarakat, masih banyak di antara mereka yang menisbatkan nikmat yang mereka rasakan kepada selain Allah. Contohnya nopo gampang. Usaha, bisnis, baru buka berhasil. Luar biasa. Keuntungannya berlipat ganda. Ketika dipuji sama temannya, Jan, akeh temen duitnya, berhasil teman bisnisnya. Apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan pertama kali? Sapa disit. Sarjana ekonomi. SE. Subhanallah. Ya. Nikmat yang diberikan Allah kepada dia pertama kali ketika ditanya, dinisbatkan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Contoh yang lain. Punya rumah besar sekali, gedung. Hmm. Besar sekali rumahnya. Ketika ada teman datang ke situ, kemudian terkagum-kagum dengan besarnya rumah. Dia bertanya, "Uh, gede teman ya Umay?" "Ya iya, keturunan ningrat." Nah, Sapa disit, wong tuaku kan pejabat. Mulane umahku gede, subhanallah. Jadi pertama kali dia nisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah. Termasuk contoh yang lebih memprihatinkan dari itu. Di sebagian masyarakat kita masih banyak orang-orang yang setelah panen padi di pojok-pojok sawah wonten nopo. Hah? Ada apa di pojok-pojok sawah setelah panen? Ada beras merah, ada kelapa hijau, ada apa lagi ya? Saya udah lupa itu. Hah? Ana rokok. Rokoknya apa? Malboro apa gudang garam? <laughs> itu buat siapa itu? Hah? Buat siapa? Persembahan untuk Allah? Iya. Gak mungkin itu diperuntukkan untuk yang memberi padi menurut mereka. Siapa? Dewi Sri. Dewi Sri. Subhanallah. Syukur tingkatan pertama adalah engkau meyakini bahwasanya nikmat yang dirasakan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syukur. Syukur yang kedua. Syukur dengan lisan. Syukur dengan apa? lisan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Panenan berhasil. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Anak lulus UMPTN. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Punya cucu Baru lahir, alhamdulillah. Gaji 13 turun sebelum Ramadan. Apa? Alhamdulillah. Ketiban duren. Kalau jatuhnya di samping kita nggak apa-apa ya. <laughs> Kalau jatuhnya di atas kepala kita. Mudah nama buatan? Mudah enggak? Mudah. Semua orang bisa. Kalau syukur itu hanya alhamdulillah dengan lisan, semua orang bisa. Tapi nanti kita akan bahas syukur tingkatan ketiga yang jarang orang bisa melakukan Termasuk syukur dengan lisan. Selain mengucapkan alhamdulillah, juga dengan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ceritakan kepada orang lain. Dalilnya apa? Surat Ad-Duha ayat 11. Ayat terakhir. Sinten sing apal? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini seharusnya. Idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya kalau dapat rezeki nomplok, begitu dapat rezeki langsung leh leh nduk nduk aja nasi sing nganti cerita ya mbok pada ngutang ketika dapat nikmat ditutup rapat-rapat Giliran susah apa? Ngorong-ngorong. Woro-woro. Subhanallah kebalik. Seharusnya ketika dapat nikmat kita ceritakan kepada orang lain. Minimal kancane dewek melu bunga, minimal teman kita ikut apa? Ikut senang. Syukur-syukur apa? Dibagi ini Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Idza tabakhtum maraqatan faakfir ma'aha. Kalau kalian masak daging, perbanyaklah apanya? Kuahnya. Wa ta'ahad bihi jiranaka. Kalau kuahnya sudah banyak, diapakan? Bagi-bagikan. Apa nih? Duduh eh, tok. Iya lebih bagus, lebih mending daripada kur ini apa nih? Ambune. wong se RT kebagian mambu gule iki nang ndi ya? Kur kebagian apa? Ambune tok. Atau bakar sate, orang satu RW mambu kabeh. Ki kangen ndi jane Lebih mending orang yang bagi-bagi apa? Kuah. Syukur-syukur kalau baginya nggak cuma buah. Tambah apa? Isine. Isine apa? Daging kur sekepol ke Ustaz? Loh, yang pinter lah. Tambah apa? Tempe. Tambah apa? Tahu. Tambah apa? Cecek. Sehingga tetangga kita bisa merasakan gule apa? Gule tempe. Masih mending daripada orang yang apa? Yang orang-orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Ini syukur dengan apa? Lisan. Syukur tingkatan yang ketiga yang paling berat. Syukur dengan apa? Dengan praktek. Dengan amalan tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya adalah dengan mempergunakan anggota tubuh ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalnya mata. Allah beri kita mata, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala telinga, gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Telinga ini cobalah Biarkanlah yang masuk ke telinga kita ini adalah suara-suara lantunan ayat suci apa? Al-Quran. Biarkanlah yang masuk ke dalam telinga kita ini adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, majelis taklim. Biarkanlah yang masuk ke telinga kita inilah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para dai. Masa seorang yang beragama Islam ketika dicek di rumahnya koleksi CD dan VCD-nya isinya apa? Hah? orang campur sari. Jeleng maning si sijine lengger. si Sijine maning cucak rowo. Masya Allah. Satu lagi diangkat rok. Satu lagi dangdutan. Satu lagi gendingan. Masya Allah. Kapan dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Ya dong-dong Ustaz, ini anak kematian. Akhirnya Al-Quran itu identik dengan orang apa? Orang mati. Nek wong matinya setahun sepisan ngrungokno al ini pira? Setahun sepisan. Subhanallah ya. Apakah kita tidak bisa menjadikan hari-hari kita itu dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita telinga. Mari kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan telinga kita dari mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala. Mata kita yang masih punya televisi di rumah ya, lebih sering mata ini digunakan untuk nonton TV apa nonton apa? Nah, apa membaca Al-Quran. Mata ini lebih sering digunakan untuk melihat acara televisi atau untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Hah? Ngaku? Hah? Lebih banyak mana? Separo-separo. <laughs> Esi eh, mending sing separo-separo nih Ada orang yang sedina mud. Nah, kalau nggak main PS, nah, Nonton TV, nah orang nonton TV main game. Kalau nggak seperti itu mungkin baca koran. Dia bisa duduk berjam-jam baca koran. Tapi nemben jagung limang menit maca Quran. Gimana? Apa? Sanggup. Baru lima menit. Dia bisa tahan baca koran selama berjam-jam. Masa baca Al-Quran 5 menit dia sudah ngantuk? Mana wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Termasuk kaki kita. Kaki kita ini harus kita syukuri. Cara syukurnya bagaimana? Langkahkan kaki kita ini kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Contohnya apa? Masjid. Terus? Hah? majelis taklim. Terus enggak nih masa kur masjid kalau masjid taklim tok? Ke pasar. Iya. Ke pasar diridhoi Allah sama enggak? Hah? Ini bakul-bakul kok diam saja ini. Hah? Ke pasar diridhoi Allah sama enggak? Ya tergantung. Ke pasarnya harap nyopet apa harap dagang? <laughs> Kalau mau nyopet ya jelas dia apa? Diburkai oleh Allah. Tapi kalau mau ke pasar, tujuannya adalah untuk mencari nafkah demi memberi makan anak dan istri adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Jadi panjenengan jangan malas-malasan dikira mencari nafkah bekerja itu bukan ibadah. Ketika kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita, kata Nabi saw ini dianggap sebagai bentuk sadakah, kata Nabi saw. Ini kaki kita, tangan kita, dan seluruh anggota tubuh kita termasuk harta yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita akan mengeluarkan harta kita, kita akan beli sesuatu, pikirkan. Apakah sesuatu itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Jangan sampai kita itu hanya beli karena termotivasi tetangga yang beli. Misalnya tuku TV sing paling gede sih, pirang in. Yang paling besar sekarang TV berapa in? Hah? Berapa? 29. Apa iya ujarku wis ana home theater, ha? Sudah ada yang berapa? 50. Ya. Beli TV 50 in. Kenapa sih tuku TV 50 in? Wong tanggane be tuku. <laughs> Alasannya apa? Alasannya karena melihat tetangga beli. Sebelum kita mengeluarkan uang untuk beli sesuatu, pikirkan. Sesuatu itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Atau justru sebaliknya, sesuatu itu akan mendatangkan kemurkaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap keping duit yang kita keluarkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong sing sugih telat le mlebu apa? Surga. Kenang apa? Hah? Takone akeh. Kata Nabi SAW, Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Setiap rupiah itu akan ditanyakan dari mana sumbernya dan untuk apa. Jadi ibarat debet dan apa? Kredit. Jadi masuk sumbernya dari mana? Kemudian keluar untuk apa? Mulane wong sugih telat sekian puluh ribu tahun sebelum orang miskin. Jadi orang yang miskin wis nang surga, Iki ya, nembe timik timik timik timik wong sugih nembe melebu. Kenapa? Kebanyakan pertanyaan. Gimana? Menjadi orang miskin apa orang kaya? Hah? Batak bae dari wong sugih? Hah? Ya tergantung. Kalau jadi orang miskin ya miskin yang bersabar, jadi orang kaya ya orang kaya yang bersyukur. Ini syukur tingkatan ketiga. Susah nggak ini? Susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasyakur syakur." Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Tentunya bukan syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan lisan banyak. Tapi sedikit hamba yang bersyukur maksudnya adalah syukur dengan apa? Dengan amalan atau dengan praktek. Ini adalah cara apa? Bersyukur. Berikutnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Apa kiatnya? Di antara kiat, yang pertama adalah meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Muad bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usika ya Muad, Aku mewasiatkan kepadamu wahai Muad, la tad'anna fi duburi kulli salah." Jangan sampai engkau lupa wahai Muhammad. Setiap akhir salat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Wahai Rabbi, tolonglah aku supaya aku bisa zikrika. Nopo? Zikir. Syukri kan apa? Syukur. Husni ibadatik apa? Beribadah dengan baik. Ini resep yang pertama. Harus apa? Minta tolong kepada siapa? Allah. Yang kedua. Membandingkan kenikmatan duniawi kita dengan orang yang ada di bawah kita. Kalau panjenengan pengen jadi orang sing gampang syukur, kalau dalam perkara duniawi itu jangan melihat orang yang di atas kita. Contoh, kalau kita punya rumah gedek, rumah terbuat dari gedek. Kalau kita pengen bersyukur, jangan melihat orang yang rumahnya apa? Gedung. Wong umay gedek dibandingkan dengan umay apa? Presiden. Gak bisa syukur. Terus dibandingkan sama siapa Ustaz? Dibandingkan orang yang tidak punya rumah. Kalau kita ke masjid pengajian, punyanya kur sepeda ontel. Jangan melihat orang yang naik tiger. Jangan melihat orang yang naik ninja. Tapi lihatlah orang yang berjalan kaki. Kalau kita hari ini lauknya tempe, tahu, jangan melihat orang yang lauknya apa? Gule karo sate. Tapi lihatlah orang yang hari ini lauknya kuruyah karo jelantah. Ya. Kalau seperti itu kita akan termotivasi untuk bersyukur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Beliau berkata, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang nikmat duniawinya berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum." Karena dengan seperti itu kalian akan tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti kalau kayak gitu kalau sholat kita bolong-bolong dinasehati sama orang, dening sholatnya bolong-bolong. Eh si mending nyong sholat. Ayo orang sholat babar belas. Melihat orang yang di bawah kita. Ini benar gak? Kenapa? Kenapa gak benar? Hah? Karena ini bukan masalah dunia duniawi, masalah ibadah. Kalau masalah ibadah kita jangan ngelihat orang yang apa? Yang di bawah kita. Nah kayak gue ya orang maju-maju. Ya. Sholatnya si bolong-bolong dan nasihati. Dan yang sholatnya bolong-bolong. Eh si mending nyong sholat. Kayak tanggaku ratau sholat. Nah. Kalau masalah ibadah, lihat orang yang di atas kita. Ya, ini ini pembahasan tentang syukur. Berikutnya pembahasan tentang apa? Sabar. Banyak sekali ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk bersabar. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. Dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wama u'tiya ahadun." Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi kalau menilik hadis ini, Sabar itu adalah merupakan karunia yang paling besar. Cuman, ketika bicara masalah sabar, kebanyakan orang itu memahaminya separo-separo, Ya, nggak sempurna memahaminya. Dia itu kalau bicara sabar, pemahamannya sabar ketika ditimpa apa? Musibah. Jadi anak anaknya meninggal, sabar Nek lagi sakit sabar, panene panen wereng apa? Sabar. Jadi sabar itu dikonotasikan, diimagekan dengan sesuatu yang berkaitan dengan musibah. Padahal sabar itu lebih luas. Sabar itu nggak cuma itu. Sabar itu memiliki bentuk-bentuk. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Yang namanya ibadah itu memang secara asal mengekang kita. Ya, secara asal itu mengikat kita. Contoh, lagi enak-enak panjenengan sare, lagi enak-enak sare, ketika subuh, kok ujuk-ujuk nopo? Azan secara syahwat, secara hawa nafsu, enak mana? Hah? Enak mana? Tidur, semakin merapatkan selimut, atau lebih enak kita bangkit, kemudian kita berwudu. Lebih enak mana? Tidur. Makanya kebanyakan lebih milih apa? Tidur. Yang namanya ketaatan membutuhkan kesabaran. Contoh yang lain. Kita punya duit banyak. Lebih enak mana? Dikeluarkan sebagian untuk diberikan kepada orang miskin. Atau kita gunakan duit itu semuanya untuk kita. Lebih enak mana? Untuk diri sendiri. Wah, penak temen nyong sing kesel kayak sing mangan. Nah, alasan sebagian orang ya ketika bekerja membanting tulang sudah terkumpul duit banyak dia berpikir siapa sih wong kere penak temen nyong sing kesel karena sing kepenak subhanallah ada lagi orang yang mau berhaji NH oh, sekarang berapa berapa 30 atau 31 juta 31 juta mendingan kok ngapa Mendingan buat apa? Mendingan buat buka toko, ya. Buat beli apa, ya. Yang namanya ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis eh, dalam sebuah firman dalam surat Maryam ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu wastabir li'ibadatihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah ketika beribadah. Karena butuh sabar. Ibadah tanpa kesabaran gak mungkin. Ya. Tanpa kesabaran dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin kita bisa beribadah dengan baik. Ini tingkat pertama. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat. Yang namanya maksiat itu kelihatannya enak. Enak apa enggak? Enak banget. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran. bahwasanya syahwat itu kelihatannya indah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahawati. Apa? Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta, kepada hewan ternak, kepada kebun, itu indah di mata kita. Jadi ketika kita melihat wanita, indah enggak? Indah enggak? Enggak? Enggak pernah lihat wanita masa? Aha. indah. Ah, syahwat kita menuntut kita untuk melihat. Rasanya nenek ora dideleng kok kayak apa? Rezeki nomplok kok ora di ora ya. Itulah dorongan syahwat. Syahwat kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada perempuan seliwar, seliwar, seliwar, seliwar di depan kita. Rasanya kok eman-eman temen orang disawang. Nah. Orang balen-balen dengan pikiran wah ini kalau misalnya nggak dilihat nanti ini bisa jadi nggak terulang kesempatan kesempatan emas ini ya atau ketika kita sedang bertandang bertamu di rumah teman kita teman akrab kita kemudian di situ banyak koleksi VCD VCD yuk nonton yuk aduh ya nonton apa ora ya nah Iki jarang-jarang ya tawaran kayak kie ya. Syahwat. Syahwat setan yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Pengen tobat ya Allah, tobatlah. Aku rencanane bulan puasa lagi mau saya jadikan sebagai titik tolak untuk meninggalkan merokok. Karena siang hari sudah nggak merokok, jebule bisa Masa wengi orang bisa. Akhirnya punya tekad bulat. Ramadan ini saya ingin tinggalkan rokok. Berjalan sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Alhamdulillah bisa. Begitu ronda. Begitu apa? Ronda. Teman kita bawa gudang garam. Gudang garam 16 esi eh, apa? sikap Mas, udut mas. Aduh. Gratis C. Freeway ya. Nah, disinilah seorang hamba dituntut untuk bersabar. Ya. Dia dituntut untuk bersabar. Ketika dia diperintahkan oleh dokter untuk tidak merokok, kenapa bisa? Ya. Ketika sakit parah, misalnya kanker atau paru-paru ya. Kemudian kata dokter kalau kamu mau sembuh, syaratnya satu, nggak boleh apa? Merokok. Berapa lama dok sampai sembuh? Nah. Barang wis mari apa? Halimani. Nah. Kalau mendapatkan perintah dari dokter, kenapa bisa? Ketika mendapatkan perintah dari Rabbul Alamin. Dan dari Sayyidul Mursalin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak bisa? Itulah yang namanya kesabaran. Itulah yang namanya apa? Kesabaran. Meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Butuh menahan diri. Makanya sabar secara bahasa itu berarti menahan dan mencegah. Jadi kita tahan diri kita. Memang syahwat kita mendorong kita untuk melakukan sekian banyak perbuatan maksiat. Memang syahwat kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi disitulah letak ujiannya. Banyak orang lulus ujian ketika dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah. Miskin bisa sabar. Sakit bisa sabar. Meninggal keluarganya bisa sabar. Tapi belum tentu orang yang seperti ini akan lulus ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesenangan diberi kesehatan, diberi kekayaan, diberi keturunan yang banyak, diberi kedudukan yang tinggi, belum tentu orang ini bisa lulus dari ujian. Karena yang namanya ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bukan hanya dengan sesuatu yang susah, tapi termasuk sesuatu yang enak itu juga bisa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi yang namanya cobaan itu bukan hanya ditimpa musibah meninggal, sakit, kecelakaan, lapar. Bukan hanya itu. Rizki melimpah ruah itu juga ujian. Makanya banyak orang yang gak kuat. Contoh gampangnya siapa? Korun. Korun ujiannya apa? Ujiannya punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu dia kumpulkan di gudang-gudang dia. Dan setiap gudangnya itu dikunci. Setiap gudangnya dikunci dan kunci gudangnya itu tidak kuat untuk diangkat oleh beberapa orang pemuda kuat. Apa neng? Kuntine. Siapa wong sugih nang kene sing gue? Hah? Kuncinya saja nggak bisa diangkat oleh seorang yang kuat, nggak cuma satu orang. Tapi apa? Luluskah korun dalam menghadapi ujian tersebut? Tidak lulus. Fakhasafna bihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan korun dan hartanya ke dalam bumi. Ketika dia tidak lulus apa? Ujian. Ini bersabar ketika apa? Ketika menghindari dari perbuatan apa? Maksiat. Yang ketiga, sabar di saat menghadapi musi, musibah. Yang namanya insan hidup di dunia, itu nggak mungkin dia itu akan lepas dari sedih, penyakit, kehilangan orang yang tercinta, kekurangan harta. Baik dia itu mukmin maupun kafir. Baik itu dia baik maupun jahat. Jadi kalau bicara masalah musibah, masalah rasa sedih, masalah kehilangan orang yang dicintai, Allah tidak membeda-bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Semuanya akan merasakan itu. Tapi apa yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman? Orang yang beriman ketika ditimpa musibah dia itu tetap tenang dan ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan musibah pertama kali yang dia ucapkan adalah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Ummu Salamah atau Ummu Sulaim. Ya. Ketika anak anaknya semata atau salah satu anaknya sakit parah. Kemudian suaminya yang bernama Abu Tolhah terpaksa meninggalkan rumah karena ada suatu urusan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Allah menakdirkan ketika Abu Tolhah suaminya itu sedang berada di luar rumah. Anaknya ini apa? Meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, istrinya, kata Ummu Sulaim kepada seluruh keluarganya, jangan sampai di antara kalian ada yang memberitahukan kejadian ini kepada suami saya. Biar saya yang kasih tahu. Betul? Ketika suaminya datang, suaminya pertama kali yang dia tanya, bagaimana kabar anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Alhamdulillah pak, anak kita sudah lebih tenang daripada hari kemarin. Goroh no pembuatan Goroh no pembuatan Enggak, lebih tenang. Nek wingi bisa watuk siki, bisa bisa. Bener kan? Bener. Kalau kemarin masih bisa menangis, sekarang sudah enggak bisa. Sudah tenang sekali. Oh Alhamdulillah akhirnya disediakan makanan yang enak. Oleh siapa? Oleh istrinya makan. Bukan hanya itu Ummu Sulaim bersolek. ya Berdandan. Dan sampai melakukan hubungan suami istri. Sampai sudah Abu Tolhah tenang. Sudah kenyang. Baru kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya. Wahai suamiku kalau ada orang nitip barang, orang datang nitip barang kepada engkau. Kemudian orang tadi mengatakan, nanti kalau saya sudah pulang, saya mau ngambil barang itu. Ketika orang tersebut pulang dari bepergian dan dia pengen menitip mengambil barang titipannya dari engkau wahai suamiku, apakah engkau berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang titipannya? Kata Abu Talha, ya enggak lah. Masa boleh ngambil? Eh, masa dilarang? Lawang itu milik dia. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku yang tercinta. Titipan dari Allah sudah diambil lagi oleh yang punya. Anak kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. istrinya panjenengan wonten sing kados niku napa mboten? Hah? Wonten apa mboten? Ada enggak? Mungkin begitu tekapak anaknya mati. <laughs> Langsung nangis ngorong-ngorong. Subhanallah. Ya. Itulah kesabaran. Orang yang beriman Ketika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar dan hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya musibah itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia diciptakan dan ada di muka bumi. Jadi ngapain kita itu akan meresula? ngapain kita akan marah-marah, itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika musibah itu datang kita mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan anu dan itu niscaya gak akan terjadi kejadian ini. Contoh kayak tadi misalnya Abu Talhah. Ya. Orang yang tidak beriman dia akan mengatakan Dongane nyong rasa lunga sih. Nah, dongane ora apa? Lunga. Terus nek jenengan ora lunga anaknya terus arep urip. Nah, kadang-kadang ada orang seperti itu, ya. Ke kantor misalnya ya. Misalnya ke kantor biasanya lewat alun-alun. Lewat alun-alun dari rumah lewat alun-alun. Kok hari itu lah jen sekali kali lah lewat wirasana badannya. Lewat apa? Rumah sakit sana, muter. Kok ketika panjenengan lewat wirasana kecelakaan? Kira-kira apa yang terdetik di dalam hati kita saat itu? Lah, dongane lewat alun-alun sih. Nah, iya kan? Itu kayak gitu boleh nggak? Nggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna lau taftahu baba au amal syaitan." Lau andaikan, seandainya dongane itu membuka pintu se setan. Apa kalau panjenengan itu lewat alun-alun kemudian akan terhindar dari kecelakaan? Bisa jadi malah Nek liwat wirasana kecelakaan sikile siji tugel. Nek liwat alun-alun kecelakaan sikile tugel pira? Tugel kabeh. Gak tahu kita. Allah subhanahu wa ta'ala mungkin hindarkan kita dari musibah yang lebih berat. Sehingga kita ditimpa dengan musibah yang lebih apa? Ringan. Makanya orang yang beriman. Ketika dia ditimpa musibah, dia tetap tenang. Dia tetap tegar. Kenapa? Karena setiap musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba sesungguhnya ada hikmah yang baik di balik itu semua. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan sesuatu itu baik untuk dia. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu bagi orang mukmin melainkan sesuatu itu pasti apa? Baik. Ustaz, saya ini sudah tua. Ya orang tua banget sih. Tapi ya perjaka, tapi perjaka wis apa? <laughs> perjaka apa istilahnya? Kalau ada perawan tua ini ada istilah perjaka apa? Bujangan, bujangan apa? Bujangan lapuk ya. Ustadz, apa ini bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan bisa jadi. Ya. Bisa jadi ini takdir dari Allah. Kenapa Ustaz? Ada hikmahnya. Oh, kalau mau dicari banyak hikmahnya. Mungkin panjenengan itu memang belum pantas untuk nikah. Karena mendidik diri sendiri saja belum bi bisa. Buktinya apa? Buktinya konsolat besi angel. Itu hikmahnya. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang nggak enak sama Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, mungkin sumbernya dari kita. Kalau kita nikah nanti istrinya mau di om dia sholat sendiri saja belum bisa, belum bisa rutin. Nanti sudah punya istri, punya anak, gimana anak-anak dan istri panjenengan? Ya. Mungkin ketika kita buka usaha, ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan usaha kita bangkrut, kerut, habis tuh. Apa ini ada hikmahnya Ustaz? Oh ada. Mungkin kalau misalnya Anda itu sukses, Anda itu akan sombong. Saking akeh duwite, jadi orang sempat sholat. Unggal dina sing dietung receh, soalnya receh wakeh banget. Jadi orang sempat apa? Sholat. Tapi ketika Anda ditimpa musibah, Anda duduk terpekur. Kemudian Anda mulai introspeksi diri mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik buat kalian. Kebalikannya wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu sebenarnya buruk untuk kalian. Bagaimana Ustaz biar bisa sabar? Ini secara ringkas saja ya. Karena sudah ada di hadapan jamaah sekalian. Kiat untuk meraih kesabaran itu dibagi tergantung jenis-jenis sabar tadi. Ada kiat untuk meraih sabar dalam beribadah. Ada kiat meraih sabar untuk menghindari maksiat dan juga ada kiat meraih sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama, kiat meraih sabar dalam ibadah. Bagaimana caranya? Banyak di antaranya dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kita akan bersabar manakala kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai. Contoh, panjenengan pengantin muda atau pengantin anyar. Baru satu bulan ternyata Alhamdulillah kok istri kita wis apa? Wis isi. Sudah hamil. Baru berjalan berapa bulan, istri kita minta kepada kita, Mas, tolonglah aku kepengin banget pelem. Padahal udu mangsa apa? Pelem. Mangsanya rambutan, penginnya apa? Pelem. Gimana panjenengan? Mungkin karena masih penganten muda, masih penganten anyar, cintanya masih apa? masih besar. Ya. Entah kalau anaknya sudah sepuluh ya. Entah kalau anaknya sudah apa? Sepuluh. Ini anak pertamanya. Mungkin panjenengan itu mau. Anda mungkin mau untuk keliling pasar tujuh kali. Goleti pelem. Bok-bok anak sing nyimpen neng ngisor apa? <laughs> Neng ngisor lapak ya. Keliling sampai tujuh kali. Kenapa? Kenapa kita bisa bersabar seperti itu? Dorongan apa? Cinta. Dorongan apa? Cinta. Kenapa seorang ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk ketika anaknya sakit panas dan tidak bisa tidur menangis semalam suntuk? Kenapa si ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk? Karena apa? Cinta. Jadi manakala cinta kita kepada Allah besar, maka kesabaran kita untuk beribadah kepada Allah pun akan semakin besar. Kenapa sih kita cinta sama Allah? Kenapa kita cinta sama Allah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Kalau misalnya ada orang yang baik kepada jenengan. Setiap bulan dia itu memberikan uang kepada panjenengan. Berapapun yang panjenengan minta, dia berikan. Kira-kira bagaimana cinta kita kepada dia? Luar biasa. Sayang, senang sama dia. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan uang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nafas kepada kita setiap detik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita setiap saat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan, kesehatan, kekayaan kepada kita yang melimpah ruah. Apa kita tidak cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita memperbesar kecintaan kepada Allah, maka kesabaran kita untuk beribadah pun akan semakin kokoh. Di antara kiat yang lainnya adalah mujahadah. Mujahadah itu nafs. Apa maksudnya? maksudnya adalah berusaha membiasakan diri untuk bersabar. Kalau ada orang pengen bisa lari 10 kilo, apa bisa hari pertama langsung lari 10 kilo? Bisa nggak? Bisa. Butuh apa? Butuh latihan. Hari pertama sekilo. Sekilo bewis apa? Bewis ngos-ngosan. Hari kedua mungkin masih sekilo. Tapi minggu kedua, minggu ketiga selalu bertambah. Itulah yang namanya mujahadah. Membiasakan diri, melatih diri untuk bersabar. Dan masih banyak yang lainnya. Ini kiat untuk meraih kesabaran dalam apa? Beribadah. Kiat meraih kesabaran dalam menghindari maksiat. Yang pertama adalah malu. Merasa malu kepada siapa? Para Allah. Pernah ada seorang mantan preman. Dia taubat. Ketika dia ngaji sama seorang ustadz. Mantan preman itu bilang sama ustadznya, ustadz. Saya mau minta izin. Mau izin apa? Saya mau ngerokok ustadz. Izin apa? Merokok. Jadi karena dia itu belum bisa meninggalkan merokok. Akhirnya dia Ketemu ustadznya minta apa? Minta izin. Izin apa? Merokok. Kata ustadznya, iya nggak apa-apa. Kamu merokok. Tapi silakan merokoklah kamu di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Merokoklah di mana? Di tempat yang apa? Yang tidak bisa dilihat sama siapa? Sama Allah. Kemana dia? Hah? Kemana? Masuk ke WC dia. Masuk ke mana? Ke WC. Dia pikir di WC itu enggak dilihat sama siapa? Sama Allah. Dimanapun Allah melihat kita. Kalau misalnya jamaah sekalian melakukan perbuatan maksiat. Kok konangan kelihatan sama orang yang panjenengan hormati. Misalnya panjenengan menghormati ustadz, menghormati kiai. Tengah-tengah main PS, <laughs> tengah-tengah enak-enak main game kok kewenangan loh mas dening lagi nang malu nggak malu sekali padahal siapa yang melihat manusia biasa yang melihat kita itu bukan manusia biasa yang melihat kita adalah Rabbul Alamin makanya nasihatnya ulama la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kalian jadikan penglihatan Allah adalah sesuatu yang paling remeh di mata kalian. Banyak orang yang kalau dilihat orang lain itu merasa malu. Tapi kalau dilihat oleh Allah, dia nggak malu. Itu namanya kita meremehkan pengawasan dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang lainnya silahkan bisa dibaca di makalah. Ya. Kemudian di antara kiat meraih kesabaran dalam menghadapi musibah adalah mengetahui pahala sabar dalam menghadapi musi, musibah. Sabar itu kata sebagian penyair, as-sabru kasabir. Sabar itu pahit. Seperti apa ya? Buah yang pahit itu apa? Brotowali. Nah, sabar itu pahit kayak brotowali. Murun fi madzaqatihi. Rasanya apa? Pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi buahnya itu lebih manis daripada apa? Daripada madu. Ya, kalau kita ditimpa musibah, pahit memang. Ketika bersabar pahit, tapi buahnya luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah apapun bentuknya. Entah itu rasa sedih, sakit, ataupun apa juga, apapun juga, hatta syaukata yushakuha. Sekalipun musibah itu bentuknya hanya sebuah duri yang menancap di tubuh kita, panjenengan lagi babati apa? Suket kok mak kot. Kenapa? Kena duri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa kaffarallahu biha min khataya." melainkan musibah itu akan mengurangi dosa-dosa kalian. Subhanallah ya. Kur kecocok apa? Ri. Atau ibarat manjenengan lagi berjalan kok kecocok apa? Beling. Ya. Itu akan mengurangi dosa kita. Apa ada agama selain agama Islam yang mengajarkan seperti itu? Wah Ustaz, nek kayak gue Ustaz, jaluk musibah sing abot baik. Ya. Supaya apa? Ben apa? Dosane entong. Ustaz aku dosane akeh banget ya. Kepriwe carane ben bisa resik? Apa njaluk ben kena kanker apa ya Ustaz ya? Boleh nggak kita minta seperti itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak tahu apakah kita bisa sabar atau tidak. Tahu-tahu minta diberi kanker, ora kuat malah kendat apa bunuh diri ya. karena apa karena nggak sabar makanya tetap yang kita minta kepada Allah adalah agar diberi kesehatan agar diberi ya kenikmatan kalau ternyata suatu ketika Allah uji kita dengan musibah maka hendaklah bersabar keajaiban seorang mukmin antara lain tersimpul di dalam dua karakter yang pertama, syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Semoga kita bisa merealisasikan itu sehingga kita menjadi mukmin yang menakjubkan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan dikumpulkan pertanyaannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita dahulukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi. Pertanyaannya, apakah musibah, kegagalan, kebangkrutan usaha, sakit dan lain-lain itu semua bisa dikatakan sebagai takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan ayat yang berbunyi وَمَا أَصَابَكُمْ min musibatin, فَبِمَا kasabat aydikum"? Ya, bukan aidin nas. Jawabannya betul musibah yang menimpa kita semuanya adalah tidak lepas dari goresan takdir. Dan apa yang disebutkan dalam firman Allah bahwa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum apa yang musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan tangan kalian. Ini juga betul. Jadi pemicunya adalah kita. Pemicunya adalah kita. Tapi yang menakdirkan itu adalah siapa? Allah. Jadi dosa-dosa kita itu hanyalah pemicu. Penyebab yang akan menimbulkan musibah. Bukan kok dosa kita yang menakdirkan musibah tersebut. Ya. Itu semua tetap bagian dari takdir Allah. Cuman yang menyebabkan munculnya takdir tersebut adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tolong Ustadz syair tentang sabar yang tadi dibacakan pelan-pelan saya ingin menghafal. Kalau saya bacakan pelan-pelan langsung hafal ya. <laughs> As-sabru kas-sabiri. As-sabru kasabiri. Sabar itu bagaikan buah pohon yang pahit. Nggak tahu kalau di Indonesia brotowali ya kita terjemahkan brotowali yang nggak apa-apa. Ya. Sabar itu bagaikan brotowali. murun fi madaqatihi. Pahit rasanya. Pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Namun buahnya lebih manis daripada apa? Daripada madu. Apakah termasuk bid'ah setiap selesai sholat fardu selalu berdoa dengan mengangkat kedua tangan? Karena kita merasa butuh dengan Allah. Sedangkan orang yang berdoa tersebut berkeyakinan bahwa berdoa setelah sholat fardu bukan termasuk rangkaian ibadah sholat. Dan berdoanya dilakukan sendiri tidak secara berjamaah. Boleh berdoa setelah sholat fardu boleh. Ya. Karena banyak hadis sahih yang menerangkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah untuk berdoa setelah sholat fardu. Cuma yang tidak boleh itu adalah seandainya doa itu dipimpin oleh siapa? Oleh imamnya. Makmumnya cuma apa? Cuma amin amin dan nggak tahu apa yang diamini. Amin artinya apa sih? Ya Allah, kabulkanlah. Apa nih? Nah, apanya? Gak tahu. Loh gimana? Katanya minta dikabulkan, tapi gak tahu apa yang minta dikabulkan. Ya, Seandainya imamnya sudah sepuh kemudian ya Allah, aku pengen cepat mati. Panjenengan mengatakan apa? Amin. Dia tahu apa yang didoakan sama imam. Ya. Pertama itu nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu nggak pernah habis sholat itu memimpin doa. Ya. Doa dalam beberapa momen nggak apa-apa dipimpin. Dalam beberapa momen nggak apa-apa dipimpin. Kalau habis sholat nggak ada tuntunannya. Jadi kalau doanya sendiri nggak masalah, boleh-boleh saja. Cuman kalau panjenengan tanya mana yang lebih utama antara doa sesudah sholat atau di dalam sholat, maka saya akan katakan lebih utama doa di dalam apa? Salat. Kenapa Ustaz? Karena kita sedang bermunajat dengan siapa? Dengan Allah. Ibarat panjenengan itu datang ke tempatnya pejabat ya, pengen butuh sesuatu setelah selesai keluar dari pintu kantor baru ngomong. Mhm baru ngomong aku butuh anu dan itu. Ya. Jadi ketika kita sedang bermunajat dalam sholat, itulah waktu yang paling ideal untuk kita minta kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa ammas sujudu fa aksiru fihi du'a. Adapun ketika sujud perbanyaklah doa. Jadi doa yang paling mustajab di antaranya adalah ketika kita sedang apa? sujud. Kapan Ustaz? Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Selesai membaca doa. Selesai itu membaca do doa. Kalau jadi makmum gimana? Kalau jadi makmum ya imamnya sudah duduk, segera apa? Ikut duduk. Jangan sampai imamnya wis Arab salam, eh siapa? Sujud baik. Itu salah. Kenapa? Karena makmum harus mengikuti apa? Imam. Begitu pula imam. Imam kalau misalnya pengen berdoa panjang-panjang ketika sujud, lihat kondisi apa? Makmumnya, makmumnya kan macam-macam, anak sing kan Kalau lama-lama nanti gimana makmumnya? Terus kalau kita pengen puas lama-lama berdoa kapan Ustaz? Ketika sholat apa? Sendirian. Silahkan perbanyak apa? Doa. Bagaimana dasar hukumnya akikoh jika dilaksanakan sesudah dewasa? Boleh sesudah dewasa boleh melakukan akikoh. Dalilnya hadis yang dinilai sahih atau hasan oleh sebagian ulama yang berbunyi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri Kapan? Ketika masih kecil? Enggak. Ketika sudah apa? Dewasa. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini dan itu insya Allah yang kuat. Kami terkena kafarat. Kafarat itu denda karena berhubungan di bulan puasa. Siang atau malam ini? Kalau malam nggak apa-apa. Kalau siang nggak boleh. Tapi kami tidak kuat puasa. Bagaimana solusinya? Hukuman itu per orang atau per pasangan. Anda melakukan hubungan suami istri sendirian? Solusinya ada dalam hadis sahih. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah halaktu. Wahai Rasul. Saya binasa. Nek caranya dewek, bahasanya dewek. Mati aku. Kenapa wahai Fulan? Waqa'tu alam ra'ati fi nahari Ramadan. Wahai Rasul saya itu melakukan hubungan suami istri siang-siang bulan Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau kuat untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Wah, wahai Rasul, enggak. Lawang sebulan be, jebol, apa maning apa? Rong bulan. Syaratnya itu enggak boleh putus dua bulan, enggak boleh putus. Mungkin kondisinya kayak yang bertanya ini, ya. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tajiru ma tu'tiqu raqabah. Kamu punya duit enggak untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia enggak, Orang miskin. Hal tajiru ma tut'imu bihi sittina miskinan? Apakah engkau punya uang untuk memberi makan 60 orang miskin. Jadi itu tingkatannya. Pertama, kalau nggak bisa puasa apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak bisa memberi makan berapa orang? 60 orang miskin. Itu kalau nggak bisa. Jadi jangan lompat langsung memberi makan kalau dia mampu untuk apa? Berpuasa. Jadi ada apanya? Ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya. Ternyata sahabat tadi nggak bisa juga, nggak punya duit wahai Rasul. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan orang tadi juga diam terpekur. Ya, dia mungkin dalam hatinya apa kira-kira hukuman yang akan ditimpakan Nabi kepada saya. Semuanya nggak bisa. Akhirnya kata kata Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mencari kurma. Datang sahabat membawa kurma sak keranjang. Kurma sekeranjang. Kata Nabi SAW, kurma ini wahai sahabat, wahai sahabatku, kurma ini engkau jadikan modal untuk memberi 60 orang miskin makanan. Jadi kurma ini dijadikan sebagai modal untuk memberi makan berapa orang? 60. Enak nggak? Enak. Datang-datang mau mau dihukum malah dapat apa? Kurma saat keranjang. Ternyata sahabat tadi masih bertanya lagi kepada Nabi, "Wahai Rasul, ala afkar minna saya memberi dan membagikan kurma ini kepada siapa? Kepada orang yang lebih miskin dari keluarga kami? Wallahi ya Rasulullah, kampung ini yang paling miskin itu saya, wahai Rasul. Jadi kalau ini diberikan kepada 60 orang miskin, saya makan apa, wahai Rasul? فضحك Nabi صلى Alaihi Wasallam hatta حتى بدت Nabi SAW tertawa, tersenyum sampai giginya itu kelihatan. Kata Nabi SAW, Idhab fa'at'imhu ahlak. Kata Nabi SAW, ya sudah sana pergi. Bawa korma ini buat makan keluarga kamu. Insya Allah ya. Sudah melakukan hubungan suami istri siang-siang Ramadan. Pulang-pulang bawa apa? Kurma. Dimakan sendiri lagi. Nah. Tapi maaf ini yang bertanya ini. Ini belum tentu berlaku kepada jenengan. Nah, karena saya nggak tahu jenengan kondisinya kayak orang tadi nggak. Nah, kalau panjenengan masih mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, panjenengan berkewajiban untuk apa? Untuk mengeluarkan makanan untuk 60 orang miskin. Kalau enggak, ya silahkan cari kurma di mana. Nah, itu. Apakah seorang perempuan diperkenankan untuk beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Boleh, tidak masalah. Para sahabiat, ya, para sahabiat, para sahabat wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka beriktikaf juga. Cuman yang jadi catatan di sini harus di tempat yang apa? yang tertutup. Ya, jangan sampai terlihat oleh laki-laki non dia. Jadi kehormatannya harus terjaga. Jangan sampai itikaf kelekaran di masjid dilihat sama orang, nggak boleh. Ya. Jadi boleh, tapi syaratnya apa? Syaratnya tempatnya harus apa? Tertutup. Syaratnya tempatnya harus tertutup. Dan juga mendapatkan izin dari suaminya mendapatkan izin dari siapa? Dari suaminya. Zikir atau doa apa yang dibaca setelah sholat terawih dan witir? Kalau setelah sholat terawih, saya belum pernah menemukan doa khusus. Kalau setelah witir, setelah terawih kemudian witir, selesai witir, ada yaitu doa subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus rabbul malaikati waruh itu adalah selesai terawih adapun antara terawih dengan witir saya belum pernah menemukan hadis yang menjelaskan bacaan khusus saat itu adapun doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwun atau dalam riwayat lain afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni adapun doa ini maka disunahkan di 10 hari terakhir untuk diperbanyak landasannya pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah radhiyallahu anha wahai Rasul Seandainya saya menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang diprediksikan akan datang Lailatul Qadar. Apa kalimat yang engkau nasihatkan untuk saya perbanyak? Kata, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kuli perbanyaklah mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini kalimat disunahkan diperbanyak kapan? Di 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Bagaimana kiat-kiat agar supaya pintar? Supaya pintar, sinau. Kok ketawa? Ini Nabi yang berkata seperti itu. Kata Nabi SAW, Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi gak ada kita semedi terus metu-metu jadi kiai. Ya. Gak bisa. Islam itu gak pakai gitu-gituan. Ya. Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu belajar. Ya. Tapi itu bukan segalanya. Setelah belajar kita memohon untuk mendapatkan taufik dari siapa? Allah. Jadi nggak cuma belajar saja. Kalau kita itu hanya bergantung kepada usaha kita, tok, maka kita akan menjadi orang yang som, sombong. Kalau kita selalu menggantungkan diri kepada usaha kita, nanti yang ada adalah angkuh. Ya. Banyak ilmunya, pinter, tapi madei. Ya. Soalnya apa? Sombong. Supaya tidak sombong bagaimana? Banyak-banyak berdoa menghibah kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Rabbi, tambahlah ilmu kepadaku. Ya. Kemudian berilah rizki kefahaman kepadaku. Jadi supaya pintar, ya belajar dan juga memohon kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya memotivasi orang terdekat kita untuk berlomba-lomba meraih hal yang gaib atau pahala. Sementara pola pikirnya sebatas apa yang dilihat. Harta, kedudukan, dan seterusnya. Mohon nasihatnya agar kami bisa lebih bersabar terhadap soal di atas atau dalam mendakwahi. Yang namanya kebahagiaan perlu Anda jelaskan kepada keluarga Anda. Bahwasanya kebahagiaan jiwa itu bukan diukur dengan banyaknya harta. Banyak orang yang kaya raya tapi jiwanya tidak apa? Tidak tenang. Saya pernah mendengar suatu khutbah Jumat. Saat itu khatibnya itu bercerita tentang seorang wanita di negeri barat yang kayanya luar biasa. Kenapa? Karena dia itu mendapatkan warisan dari orang tuanya yang tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya dia. Kaya raya. Sampai dia itu beli pulau. Bukan beli tanah, beli apa? Pulau. Kemudian dia bangun di pulau itu sesuatu yang paling indah yang bisa dia bangun. Bagaimana meninggalnya dia? Meninggalnya sendirian. Tidak ada satupun yang menemani dia di pulau itu. Kemudian ketika dia meninggal ditemukan ada secarik kertas yang tulisannya saya tidak mendapatkan kebahagiaan saya tidak mendapatkan apa? kebahagiaan. Ini salah satu contoh dan masih banyak contoh yang lainnya. Karena kebahagiaan di dalam Islam itu bukan dikejar dari itu. Kebahagiaan dalam Islam kata kata Allah Subhanahu wa taala ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir, beribadah kepada Allah, hati itu akan apa? Akan tenang. Jadi kebahagiaan itu bukan dicapai dengan seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mencari kekayaan. Boleh. Tapi jangan sampai kekayaan itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. saya saya, coba perbanyak ya. Perbanyak mendoakan keluarga tersebut agar mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.